Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan eh, mulai sore hari ini kita akan baca satu risalah yaitu kitab tipis yang berjudul Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimanakah caranya supaya Anda bisa menjadi kunci-kunci membuka kebaikan? untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. <clears throat> yang aslinya risalah ini adalah muhadharah beliau yang kemudian dicetak sebagai buku kita umal faidah supaya manfaatnya lebih merata. Ya, kita langsung mulai <clears throat> Mukaddimah beliau Innalhamdulillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa natubu ilaih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyidi a'malina Mayyatillah falamudillalahu wa mayyudun falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa eh, sallallahu wa sallama alaihi Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Amma ba'd Fakat rawa Ibnu Majah diatkan oleh Ibnu Majah ya, Ibnu Majah dalam sunannya dan Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Inna minan nasi nasan ya, di antara manusia ada sejumlah orang yang mafatiha lil khair mereka adalah kunci-kunci pembuka kebaikan makhalika lishar dan gembok-gembok penutup kejelekan dan sebaliknya wa inna minan nasi nasan dan di antara manusia ada sejumlah orang yang mafatiha lishar menjadi kunci-kunci terbukanya kejelekan makhalika lil khair dan gembok-gembok penutup kebaikan. Fatuba maka pohon tuba atau keberuntungan liman ja'alah e, ja'alallahu miftah miftahal khair. Orang yang Allah jadikan dirinya kunci pembuka kebaikan ala yadaihi melalui dirinya wa wailun dan celaka liman bagi siapa saja eh, ja'alallahu miftah syari ala yadaihi yang Allah jadikan dirinya kunci pembuka kejelekan melalui dirinya ya, di catatan kaki hadis, eh, lengkapnya hadis ini oleh Ibnu Majah untuk Ibnu Majah ada dua ada dua cara baca <clears throat> kalau kita lihat penulisnya penulisnya memberikan titik untuk eh, haknya maka dia mamluk minas Nah, namun jika tanpa titik maka haknya dibaca sukun. ini maka Sunan Ibnu Majata, nah ini di sini berarti Sunan Ibnu Majata dan boleh juga tanpa titik namun dibaca sukun. Sunan Ibnu Majah. Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, As Tayalisi dalam Musnadnya, dan bahagi dalam syu'abul iman. Haki mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan apa saja syu'abul iman, apa saja cabang-cabang iman. Kemudian di sini dinilai hasan oleh Al-Albani di silsilah sahihah. <clears throat> ini adalah hadis yang agung. Hadis ini memiliki hadis yang sejenis ya, dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempertegas isi kandungan maknanya dan menjelaskan isinya wal matmun dan isinya. Di antara hadis yang sejenis dengan hadis ini, di antaranya sebagai contoh adalah ya, hadis yang ditakhid atau diriatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati nafarin julusin sejumlah orang yang pada duduk. Julus di sini jamak dari jalis. Fakal ala unabi ukum bi khairikum min syarikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang terjelek di antara kalian. Asa kata kaum. Maka para sahabat cuma terdiam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya salasan sampai tiga kali. Akhirnya para sahabat mengatakan bala ya Rasulullah kami mau akhbirna bi khairina min syarina. Sampaikan kepada kami, ceritakan kepada kami siapakah yang terbaik di antara kami dan siapakah yang terjelek di antara kami. Maka Nabi mengatakan khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Ya, eh, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang yurja khairuhu. Kebaikannya, bantuannya, jasanya itu diharapkan oleh banyak orang. Wa yu'manu syarruhu dan orang-orang sekelilingnya aman dari gangguannya, gangguan tangannya, gangguan lidahnya, Wasyarukum dan sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek kalian adalah man la yurja Orang-orang yang di sekelilingnya tidak bisa berharap kebaikannya, bantuannya, pertolongannya. Karena dia pelit, pelit uang, pelit tenaga, pelit pikiran, eh, pelit senyuman. Semuanya pelit, tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari dirinya. Walayu manusia dan Orang-orang sekelilingnya tidak merasa aman dari gangguan kejahatannya Dari komentarnya yang sinis, dari wajahnya yang cemberut, dari ya, Maka tidak aman dari kejelekannya Hadis tersebut eh, hadis ini dilihatkan oleh at tirmidhi Tirmidhi mengatakan hasan sahih, dilihatkan oleh Ahmad Ibn Hibban, dinilai sahih oleh Al-Albani. Ya, maka Nabi sampaikan dalam hadis ini orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk sekelilingnya. Orang-orang dia bermanfaat bagi sekelilingnya. Maka orang-orang sekelilingnya adalah uh, berharap optimis dengan kebaikan-kebaikan orang tersebut. karena dia adalah orang yang ringan tangan menolong orang lain dengan hartanya, dengan pikirannya dan seterusnya. Dan orang eh, jika berada di dekatnya, bertangga dengannya, merasa aman, tidak bakalan mendapat gangguan, ya, ya, gangguan fisik, gangguan non fisik, ya, gangguan lisan, gangguan tangan. Nabi katakan khairukum sebaik-baik kalian. Sedangkan sejelek-jelek orang adalah orang yang eh, suka mengganggu orang lain, mengganggu orang-orang di sekelilingnya dan tidak pernah berbuat baik dengan orang-orang di sekelilingnya. Ya di sini eh, tadi di, di eh, awalnya kharaja at-Tirmidzi ditakhid oleh Tirmidzi. Takhid dalam ilmu hadis memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah meriwayatkan hadis lengkap dengan sanatnya. Dan Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan utuh sanatnya lengkap sampai Nabi. Maka kita sebut ditakhid oleh at Dan makna yang kedua adalah mengumpulkan jalur-jalur satu hadis untuk kemudian sebagai langkah awal untuk mengetahui eh, kondisi sanat-sanat jalur-jalurnya dan untuk kemudian memastikan apakah sahih dan tidak kualitasnya. Wanadiru dan semisal itu hadis yang e, disampaikan oleh sahabat Abi Musa al Asari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan ya, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek dan seterusnya yang merupakan satu hadis yang terkenal bagikan penjual minyak wangi dan e, pandai besi. pun bukan bermaksud e, merendahkan profesi pandai besi. E, nah, di sini tidak bermaksud mencela e, profesi pandai besi itu profesi yang baik halal. Nah, ya, dan bukan profesi yang tercela meskipun dalam konteks ini mencela orang yang berteman dengan orang ya uh, pandai orang yang berteman dengan orang yang jelek ya, sebagaimana orang yang dekat-dekat dengan pandai besi namun maknanya bukan mencela pekerjaan pandai besi <clears throat> maka setiap muslim Tentu ya, antusias untuk memberikan kebahagiaan untuk dirinya, eh, kemenangan untuk dirinya dan keberuntungan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Ini. Ya. Saat mendengar hadis yang mulia ini yaitu hadis dari sahabat Anas. Demikian juga hadis-hadis yang semisal yang adalah alamat munihi yang memiliki kandungan sebagaimana isi hadis Anas. Maka tidaklah dilakukan maka hati seorang muslim semacam ini akan tergerak rindu dan mengharapkan dan jiwanya akan berguncang karena menginginkan supaya menjadi mafatihal khair kunci-kunci pembuka kebaikan dan e, dan tidak menjadi kunci pembuka kejelekan. Lasaka nah, tidaklah dilakukan bahasanya ini adalah satu hal yang ya, menjadi keinginan setiap muslim. Tidak ada satupun muslim kecuali dia menginginkan agar dirinya menjadi kunci pembuka kebaikan, tidak menjadi kunci pembuka kejelekan. Dia menginginkan dirinya agar termasuk ahlu tuba, orang yang mendapatkan tuba dan tidak menjadi ahlul wail. Dan yang dimaksud dengan wail adalah al-iqab ashadid, hukuman yang keras dan siksaan yang pedih yang Allah siapkan tabaraka wa ta'ala bagi orang-orang yang membuka kejelekan dan menutup e, kebaikan dan jiwa hingga pada saat tat, tatuku merindukan perkara ini dan mengharapkannya labuda tidak boleh tidak kita harus melawan jiwa kita sendiri untuk mewujudkan sebab-sebab agar bisa menjadi e, pembuka kebaikan dan menutup kejelekan. Wa ityan bimaqasidiha dan melakukan hal, eh, apa yang jadi maksudnya dan tujuannya sehingga seorang hamba itu menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Fi'lan secara realita, wawakian dan realita, amalan secara praktek, watatbikan dan secara penerapan. Eh, dan tidak cukup dalam masalah ini semata-mata tamani, semata-mata berangan-angan atau semata-mata tahali, semata-mata pengakuan. Berangan-angan untuk menjadi orang yang membuka kebaikan atau mengaku-ngaku sebagai eh, orang yang membuka kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Bahkan tidak boleh tidak harus memahami hakikat sesungguhnya kemudian melaksanakannya secara sempurna dan sempurna diiringi dengan memohon pertolongan untuk bisa mewujudkan hal tersebut wujud dan mengadu kepada Allah yang sempurna untuk terwujudnya hal tersebut mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana ila suruh kemudian kita akan uh, kita akan asur mulai film maksud apa yang jadi maksud dari risalah ini yaitu membahas tentang bagaimana supaya uh, caranya agar seorang itu menjadi kunci pembuka kebaikan. Al-hadis pembicaraan tentang pertanyaan yang penting dan penting ini, al-muhim yang penting ini, aladinah taju ilaihi jami'an yang kita semua membutuhkannya, itu uh, pembicaraan atau jawabannya fi umurin idatin ada dalam beberapa poin. La'allaha mudah-mudahan dengan poin-poin tersebut maka bisa menyatukan eh, atrofaha sisi-sisinya dan poin-poin pentingnya dan akan aku paparkan secara urut satu demi satu. Maka poin pertama adalah keyakinan bahasa Allah Azza wa Jal khairul fatihin, sebaik-baik pembuka. Dan ya, hendaklah kita sadari bahasanya Al-Fatah adalah Allah Subhanahu wa taala dan dia Allah Jalla wa'ala adalah khairul fatihin sebaik-baik membuka. Maka Al-Fatah, zat yang membuka itu adalah salah satu nama Allah Jalla wa'ala. Dan wajib atas setiap muslim yang beriman pada Allah Azza wa Jal dan beriman uh, uh, dan beriman dengan nama dan uh, dan wajib setiap muslim untuk beriman pada Allah dan mengimani semua nama-namanya yang indah. Dan diantara antara namanya Tabaraka wa Ta'ala adalah al fatah Maka orang yang mengimani nama Allah satu hal yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyembah Allah dengan perantaraan nama-namanya dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala walilil asma'ul husna fatu'uhu biha ya, milik Allah nama-nama yang terindah maka adalah kalian beribadah kepadanya dengan nama-nama tersebut dan doa yang berdoa kepadanya dengan nama-nama tersebut yang dimaksud dengan doa kepada Allah wa taala dengan nama-namanya yang Allah perintahkan dalam ayat ini mencakup dua jenis doa ya, mencakup dua jenis doa yaitu doa ibadah dan doa masalah doa ibadah adalah semua jenis ibadah ya, sholat, dikir ya, semuanya adalah doa ul ibadah doa ul masalah artinya permohonan, meminta sesuatu kepada Allah. Nah bentuk doa ul ibadah dengan asmaul husna adalah bifahmil ismi. Ibadah dalam bentuk memahami isi kandungan nama, mengetahui isinya. Wa isbati sifat dan meyakini sifat yang terkandung dalam nama. Karena semua nama Allah mengandung sifat nama Allah, nama Al-Quran dan nama-nama untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya mengandung sifat. Namanya adalah bukan hanya sekedar penanda diri, namun juga adalah realita yang ada senyatanya. Lain hanya dengan nama manusia, ya, maka boleh jadi nama manusia itu nama tersebut cuma sebagai penanda diri karena itu bukan realita ya, boleh jadi namanya untung namun orangnya ya, rugi terus ya. maka namanya tidak menjadi sifatnya boleh jadi namanya zaki cerdas namun gobloknya tidak ketuluman nah, karena namanya tidak menjadi realitanya pemirsa dan e, dari sana setelah itu tahqiqut ta'abud e, mewujudkan penyembahan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan isi kandungannya dan apa yang jadi tuntutan dari mengimani nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka doa ul ibadah dalam berkaitan dengan nama Allah ada dua macam. Ya, yang pertama adalah memahami uh, ada tiga macam. Yang pertama memahami uh, faham makna ya, makna dari nama Allah dan isi dari nama Allah. Kemudian yang kedua meyakini sifat yang terkandung dalam nama sehingga itu menjadi akidah dan keyakinan. Kemudian beribadah kepada Allah sesuai dengan konsekuensi dari nama. Ya, ketika seorang menyadari nama Allah adalah Asami, Maha Mendengar, maka konsekuensinya dia akan tinggalkan berbagai macam maksiat, perkataan-perkataan yang terlarang karena dia menyadari Allah mendengar segala ucapannya. Nah, nama Allah Tabaraka wa taala Al-Fatah, nama yang agung ini terdapat dalam Al-Qur'an di tiga ayat, eh, di dua ayat. Yang pertama, ya, firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan doanya Syuaib alaihi salam Rabbana naftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah bukakanlah antara kami dengan kaum kami dengan benar dan pada sebaik-baik pembuka. Dan tempat yang kedua adalah firman Allah Taala di surat Sabah ayat 26, "Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fatahul alim." Kemudian Allah akan mengumpulkan di antara kita, kemudian Rabb kita akan mengumpulkan di antara kita dan membuka di antara kita dengan pembukaan yang benar dan dia adalah Al-Fatah Al-Alim. Maka nama Allah Jalla wa Ala Al-Fatah menunjukkan adanya sifat bagi Allah yaitu Al-Fatah membuka. Dan sifat eh, yang agung ini mencakup banyak makna yang disebutkan oleh para ulama sebagai kandungan dari nama ini. Eh, maka di antara maknanya adalah wa ya fatahu tabaraka wa ta'ala baina ibadi wa eh, baina ibadihi bi Allah membuka di antara hamba-hambanya dengan syariatnya. Kemudian yang kedua Allah membuka di antara hamba-hambanya dengan balasannya. Dan Allah membuka tabaraka wa ta'ala di antara hamba-hambanya dengan hukum-hukum takdirnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Ma yaftahillahu linasi min rahmatin falamu musikalaha Maka tidaklah Allah membukakan rahmat kepada manusia eh, maka rahmat apa saja yang Allah bukakan untuk manusia maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Dan apa saja nikmat yang Allah tahan untuk manusia maka tidak akan ada yang bisa melepaskannya mimba dihi setelah Allah menahannya. Wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini apa? Fatah yang ketiga ini. Ya, Bi'ahkamihi al-qadariyah. E, maka membuka dalam artian memberi nikmat. Maka Allah membukakan nikmatnya dengan takdirnya Allah membukakan e, memberikan nikmat pada sebagian orang. Maka siapa yang Allah bukakan untuknya nikmat, maka tidak akan ada yang bisa mencegah dan menghalanginya. Kemudian maka <clears throat> maka tadi yang pertama ada fatah dengan syariat. Ya. Maka Allah buka ya, di antara hamba-hambanya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syariat maka terbuka dan terbedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Siapakah manusia yang taat dan siapakah manusia yang taat kepada Allah dan mana yang taat pada setan. Kemudian nanti ada fatah dengan balasan, maka dengan adanya balasan, maka terbuka Allah dan terbedakanlah. Eh, manakah orang-orang yang mendapatkan nikmat dan manakah orang-orang yang mendapatkan adab. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Al-Fatah. yang membuka Walihada oleh karena itu maka langkah pertama dalam masalah ini siapa yang ingin agar dirinya menjadi kunci pembuka kebaikan maka adalah dia yalja mengadu kepada al fatah eh, zat yang membuka subhanahu mengadu kepada khairul fatihi sebaik-baik pembuka jalla wa ala eh, mutawassilan ilaihi eh, bertawasul kepadanya bertawasul kepadanya artinya mendekatkan diri kepadanya mutadallilan baina yadaihi ya, dan merendahkan diri di hadapannya tamian mengharapkan uh, anugerahnya jalla wa ala dan itu semua dilakukan dengan penuh ketulusan ya, subhanahu wa taala dan Allah azza wa jalla tidak akan yukhayyibu abadan tidak akan eh, membuat kecewa seorang hamba yang memanggilnya dan Allah tidak akan <clears throat> Allah tidak akan menolak mukminan seorang mukmin yang memiliki harapan dengan apa yang ada di sisinya jauh dan memiliki harapan dengan kebaikan dan anugerah Allah Jalla wa ala. Karena eh, Al-Fatah pembukaan seluruhnya membuka seluruhnya adalah datang dari Allah Jalla wa Ala fatuhu alaika bil ilmi nafi fatuhu alaika bil amali saleh maka Allah membukamu dengan memberikan ilmu yang manfaat membukamu dengan memberikan amal yang taufik untuk melakukan amal yang saleh membukamu dengan memiliki akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana perkataan salah satu ulama salaf inna hadil akhlaqa ibu. sesungguhnya akhlak yang mulia itu anugerah Allah Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahaba 'abdahu wahabaha wahabahu minha. Dan Allah tabaraka wa ta'ala jika menginginkan mencintai seorang hamba maka Allah akan berikan badannya akhlak dan perilaku perilaku yang mulia dan Allah azza wajal itu membagi di antara manusia membagi akhlak maka ada yang lembut ada yang keras ya ada yang pelit, ada yang dermawan, maka Allah bagi akhlak di antara manusia. Allah bagi eh, perilaku ada orang yang lembut tutur katanya, ada orang yang eh, kasar tutur katanya. Wal arzak, sebagaimana Allah membagi rezeki di antara manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang tidak kaya dan juga tidak miskin wal a'mal sebagaimana Allah membagi amal di antara manusia ada orang yang dimudahkan ya, semangat untuk baca Quran namun tidak semangat kalau puasa ada yang semangat kalau puasa namun uh, lemes kalau uh, infak ada yang infaknya luar biasa namun uh, penakut untuk diajak jihad dan sebagainya. Maka Allah bagi amal di antara manusia. Wal a'mar sebagaimana Allah juga membagi umur. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang baru lahir sudah langsung mati dan seterusnya. Sehingga kata orang umur manusia itu seperti buah kelapa. Eh, ada yang cengkir jatuh, ada yang kembang jatuh. Ya, ada yang bluluk kata orang Jawa jatuh, ada yang nu ada yang tua nggak jatuh-jatuh, nah, sampai kering kontang di pohon kelapa nggak jatuh-jatuh, yang cengkir udah jatuh, yang bluluk udah jatuh, ya, maka ngantrinya nggak urut absen, ya. Wa minhu jalla wa ala dan segala sesuatu itu dari Allah jalla wa ala. Walihada oleh karena itu maka poin pertama dalam masalah ini adalah mengadu secara totalitas kepada Allah Azza wa Jal. Maka tidaklah mungkin eh, Anda mendapatkan ilmu atau mendapatkan pemahaman, memiliki akhlak atau bisa melaksanakan satu ibadah dan hal-hal yang lain kecuali jika Allah bukakan itu semua. Maka siapa yang Allah bukakan maka semuanya mudah. Maka siapa yang Allah bukakan pemahaman kepadanya, maka hal-hal yang sulit untuk dipahami mudah bagi dia. Siapa yang Allah mudahkan padanya satu ilmu, Allah bukakan ilmu untuknya, maka ilmu yang ruwet, wah itu tidak ruwet, gampang saja. Eh, dan siapa yang Allah bukakan untuknya akhlak yang mulia, maka akhlak yang mulia yang nampaknya berat itu mudah baginya. Dan seterusnya. Maka wakam huwa jamilun huna kalimaton maka betapa indahnya dalam masalah ini dalam konteks ini satu kalimat yang dikatakan oleh Muttarib bin Abdullah As-Sikhir satu-satu ulama di masa tabi'in dia mengucapkan satu ucapan yang menakjubkan dia mengatakan dan kalimat ini pernah kita baca di Kaifat Hamas la qalbi wa ju'ila fi yasari seandainya hatiku itu dikeluarkan kemudian diletakkan di sebelah kiri dan didatangkanlah segala macam kebaikan dan diletakkan di sebelah kananku. Aku tidaklah mampu uh, memasukkan satupun dari kebaikan-kebaikan tadi di hatiku kecuali jika Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di hatiku. Hmm. Dengan bahasa lain, kecuali Allah memudahkannya dengan bahasa yang lain, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala membukanya. Fal amru biadillah karena ya, ketetapan di tangan Allah tabaraka wa taala min qablu wa min ba'd. Sebelum dan setelahnya. Walihada oleh karena itu ahyanan terkadang seorang itu mendengar nasihat dan hal-hal yang sangat bermanfaat dalam masalah agama dan dunia. Dan dia mendengar eh, berbagai hal tentang kebaikan dan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberuntungan, non dirinya menyimpang dan mokok Ya. Wa yakil minu al amal wal ata. Namun tetap cuma sedikitlah amalnya dan sedikitlah uh, yang dia lakukan. Hal ini menunjukkan padahal nasihatnya demikian bagus, berkesan. Nah, sebagian orang biasa-biasa saja. Uh, menurut orang lain, wah masya Allah bagusnya, sangat mengesan, bisa meneteskan air mata karenanya. Yang lain, ah nggak biasa aja. E, kenapa? Taufik biadillah. Taufik di tangan Allah wala hawla wala quwata illa bihi jalla wa ala. Kemudian poin yang kedua, mengisahkan Allah dan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidaklah kita sadari bahasanya kunci kebaikan yang paling penting dan yang paling mulia secara mutlak tanpa terkecuali adalah mengisahkan Allah Jalla wa ala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tauhid adalah kunci segala kebaikan dan tauhid adalah kunci surga sebagaimana ditegaskan dalam satu hadis yang diatkan oleh Al-Bazar dalam musnadnya dari Mu'ad bin Jabal Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda miftahul jannati syahadatu alla ilaha illallah Ya, kunci surga adalah syahadat la ilaha illallah. Ya, hadis ini sanatnya bermasalah. Lihat catatan kaki, lihat kalau al bazar dalam musnad, al bazar sendiri sudah mengatakan bermasalah yaitu Syahr bin Hausyab tidak mendengar dari Mu'ad bin Jabal artinya mengkotek dan Syahr bin Hausyab adalah rawi yang daif <clears throat> maka dia eh, fihi da'af wa ir, eh, fi inkita. ada keterputusan ditambah perawi yang lemah maka eh, hadis ini dari sisi sanad bermasalah akan tapi maknanya benar maknanya hak dan benar. Rasanya kunci surga adalah la ilaha illallah. Tidak ada keraguan tentangnya ya, dan untuk isi-sisi isi ya, untuk sisi isi terdapat sawahid kathiyo, dalil pendukung yang banyak. Untuk mendukung sisi isi dari uh, hadis di atas bukan sisi sanatnya namun aspek kandungannya bukan aspek sanatnya. Dan terdapat banyak dalil dalam hadis Ya, aku tidak akan berpanjang-panjang untuk menyebutkannya. Nah, namun di antara dalil yang sangat jelas menunjukkan makna ini hadis yang ditakhid yang diriatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kita ada seorang hamba yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudu dengan redaksi yublirul wudu atau yusbirul wudu dan setelah selesai berwudu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar Muhammadan abduhu wa, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kecuali akan dibukakan untuknya delapan pintu surga. Dia akan bisa memasuki surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, maka di sini dalil mengisarkan bahwa la ilaha illallah membuka pintu surga. Maka tauhid ya, itu pintu surga. Dan berkaitan dengan hadis daif tadi kita jumpai pelajaran bahasanya kalau satu hadis itu daib belum tentu maknanya salah. Boleh jadi hadis itu daib maknanya benar menimbang dalil-dalil yang lain. Namun makna benar yang ada dalam satu kalimat itu tidak membolehkan kita untuk menisbatkannya sebagai hadis Nabi jika memang ya, secara sana. Maka tauhid adalah kunci surga. Siapa yang tidak membawa kunci ini yaitu tauhid dia tidak akan masuk surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang kafir di surat Al-A'raf, tidak akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta masuk lubang jarum dan itu tidak akan pernah ada. Artinya mustahil. Maka surga tidaklah mungkin untuk bisa masukinya kecuali dengan tauhid. Sebagaimana Sabda Nabi Alaihissalam tidak akan masuk surga ila nafsun mukminah kecuali jiwa yang beriman. Diat kalim Ahmad Tirmidzi dinilai eh, Al-Hakim, dinilai Al-Hakim dan setuju oleh Ad-Dahabi dan e, pendapat keduanya disepakati oleh Al-Albani. Maka la ilaha illallah adalah kalimat tauhid dan dia adalah pintu surga. Akan tapi pintu e, e, dan dia adalah kunci surga. Akan tapi kunci itu layak tahakok amaluhu. Tidak akan bisa berfungsi. Walayatahakok tuhulul abdil Dan tidak akan terwujud masuknya surga seorang hamba. Kecuali jika seorang itu memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Oleh karena itu Al-Bukhari dalam kitabnya As-Sahih menyebutkan dari Wahab bin Munabih salah satu ulama tabi'in banyak belajar dari Abu Hurairah beliau ditanya Kila lahu ada yang berkata kepada Wahab bin Munabi Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah ya, Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga Maka beliau mengatakan betul Non tidak ada satupun kunci kecuali punya gigi-gigi kunci Jika engkau datang ke surga dengan membawa kunci yang punya gigi maka pintu surga akan terbuka untukmu. Dan jika jika engkau bawa kunci namun cuma polosan besi polosan begitu saja, tidak ada gerut-gerutnya, tidak ada lekuk-lekuknya, lam yuftahlak maka tidak bakalan dibukakan untukmu. Catatan kaki diatkanlah Bukhari taklikan secara mualaf tanpa sanad di kitab Janais Ya, di bab mangkana akhir kalam la ilaha illallah. Ya, ya, Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan wasalahul musannif tarikh. Sanad lengkap untuk hadis ini disebutkan oleh Bukhari di kitabnya At-Tarikh yaitu Tarikhul Kabir. Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia dari jalur Muhammad bin Sa'id bin romana eh, bidomira ya, bi mim Romanah wa alif wa nun. Eh, Qal أخبرني Qal qila li Wahab bin Munabih Fadakarahu kemudian disebutkanlah e, dialog di atas. Maka perkataan Wahab bin Munabih ini mengisyaratkan adanya syarat la ilaha illallah. E, Alati la yantafi la yantafa e, bila ilaha illallah. Yang la ilaha itu tidak bisa diambil manfaatnya kecuali syarat-syaratnya itu terpenuhi dan dilaksanakan Bagaimana terdapat dalam Al-Quran, kitab Allah Azza wa Jal dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syarat manfaat syarat sahnya la ilaha illallah ada tujuh sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan mereka jelaskan dalil-dalilnya dalam buku-buku yang membahas tentang masalah tauhid dan aku tidak akan uh, berpanjang lebar untuk menjelaskannya akan tetapi tujuh tersebut adalah il mengilmui maknanya dan makna la ilaha illallah ada makna negasi dan ada nah, makna penegasan ya, menegasikan adanya sesembahan selain Allah menetapkan ibadah hanyalah hak Allah yang ini adalah kebalikan dari kebodohan yakin yang meniadakan keraguan dan keraguan jujur yang meniadakan bohong ikhlas yang meniadakan kemusyrikan dan riak dan pamer dalam mengucapkan la ilaha illallah cinta yang meniadakan kebencian dan ketidaksukaan kepatuhan yang meniadakan atau meninggalkan al-qabul yang meniadakan penolakan ini ya, apa beda ingkiat dengan al-qabul ingkiat itu letaknya di hati dan eh, al-qabul itu letaknya di hati ingkiat letaknya di anggota badan Disingkat oleh seorang penyair ilmun yakinun ikhlasun wasid ma mahabbatun wangkiyatin wal qabulu laha. Ada ilmu, yakin, ikhlas, e, jujur, cinta, patuh dan menerima. Asyik al-ala mahafid al-hakami. ya, e, e beliau adalah ya, seorang ulama yang usianya muda. ya, wafat dalam usia muda. Dalam usia 35 tahun. E, namun Masya Allah ya, bukunya banyak yang bermanfaat buku-bukunya banyak yang menjadi uh, penggemarnya banyak dikaji dan dibahas oleh para ulama fi manzumatihi al Mustatoba dalam sairnya eh, ya, yang sangat indah al Mustatoba yang indah yang bagus eh, sulamul wusul sulam artinya tangga Al-usul sampai. Uh, beliau kumpulkan tujuh syarat ini dalam beberapa bait yang indah kemudian beliau jelaskan dengan penjelasan yang lengkap dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Beliau mengatakan wa bi suratin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi qailuha binutqi ila haitsu yastakmiluha al ilmu wal yaqinu wal qubulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wa sidqu wal ikhlasu wal mahabbatu wafaqaqallahu lima ahabbahu dan dengan tujuh syarat qad quyidat eh, la ilaha illallah itu dibatasi yaitu dibatasi janji tentang la ilaha illallah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga dan seterusnya itu dibatasi manakala orang yang mengucapkannya memenuhi tujuh syarat eh, dalam nas nas wahyu hakon warodat betul-betul tujuh syarat itu ada dalilnya eh, tidaklah bermanfaat orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ucapan kecuali dia lengkapi tujuh syarat itu yaitu ilmu yakin kabul ingkiat fadri maka hendaklah engkau mengetahui apa yang aku katakan jujur, ikhlas dan cinta. Semoga Allah memberikan taufik bagimu untuk melakukan apa yang Allah dia cintai. Maka fahadil kalimatul azimah Maka kata-kata yang agung ini yaitu kalimat tauhid Dia adalah kunci surga Wajib bagi orang yang ingin menjadi kunci kebaikan Untuk dirinya dan orang lain hakikat tauhid lillah untuk menjadi orang-orang yang benar-benar bertauhid dan orang-orang yang benar-benar memurnikan ibadah untuk Allah Azza wa Jal. Dan tidaklah dia menjadi orang yang mencari dalam amalnya dan ketaatannya serta amal ibadahnya seluruhnya yang dia cari adalah wajah Allah. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan berbuat baik kepada orang lain dan interaksi yang bagus dengan orang lain. Inna manuta'imukum liwajahillah la nuridu minkum jaza'a la syukura. Mereka suka memberi para penghuni surga itu suka memberi bantuan makan kepada orang-orang yang membutuhkan dan mereka katakan kami tidaklah menginginkan dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Maka orang, uh, maka hendaknya seorang itu melakukan amal dan dia melakukannya dan dia tidak menginginkan dengan amal tersebut kecuali mendapatkan pahala Allah Azza wa Jal mendapatkan apa yang dijanjikan yaitu pahala yang besar yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang mukhlisin yang uh, yang memurnikan ibadah untuknya kemudian poin yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat <clears throat> ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bersumber dari kitabullah dari Al-Quran dan sunnah nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu adalah pondasi yang harus ada supaya seorang hamba bisa menjadi kunci kebaikan. Siapa saja yang tidak ada pada dirinya ilmu yang manfaat, maka bagaimanakah dia bisa membedakan mana kunci kebaikan dan kunci kejelekan? Maka bagaimanakah dia bisa membedakan manakah kebenaran dan kebatilan? membedakan mana yang sunnah dan bid'ah, membedakan mana hidayah dan kesesatan, dan bagaimanakah seorang itu bisa menjaga diri dari kebatilan dan dia tidak tahu apa itu kebatilan. Oleh, kata, oleh karena itu kodiman dulu ada ucapan yang indah. Kaifa yattaqi malam yadri mala man la yadri ma yattaqi. Bagaimanakah bisa jaga diri seorang yang tidak tahu dari apa dia perlu jaga diri? Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Kul hadi sabili ad'u ilallah ala basiratin." Katakanlah inilah jalanku aku mengajak manusia kepada uh, agama Allah pada untuk taat kepada Allah dengan ilmu. Basirah maknanya juga ilmu yang manfaat. Maka siapa yang tidak memiliki ilmu yang manfaat, bagaimanakah dia bisa membedakan kebenaran dan kebatilan, hidayah dan kesesatan? Nih. Maka kunci kebaikan untuk orang lain itu sama dengan dai. Menjadi kunci kebaikan untuk orang lain sama dengan dai. Ya, dan seorang dai itu akan manfaat maka manakala dia menjadi kunci kebaikan untuk dirinya sendiri. Afamayam semukiban ala wajihi. Ya, maka apakah orang yang berjalan dengan telungkup pada wajahnya lebih lebih mendapatkan hidayah daripada orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Afaman ya'lamu anna ma unzila ilaika min rabbikal haq? Apakah orang yang yakin bahasanya wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabb adalah kebenaran sebagaimana orang yang buta? Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Maka siapa yang menginginkan agar dirinya menjadi kunci pembuka kebaikan, maka hendaklah dia antusias untuk mempelajari ilmu yang manfaat. Perhatian dengannya inayatan daqiqah, dengan perhatian yang detail. Terdapat dalam hadis yang diatkan oleh haki dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, "Man ayat lubu ilman." Siapa yang berangkat? Nih, roda mana asalnya berangkat di waktu pagi. Namun uh, yang dimaksudkan di sini tidak tidak harus di waktu pagi, mau pagi, mau siang, mau sore, sama malam sama aja. Ya, Yatlubu ilman mencari ilmu uh, yang dia mempelajarinya, maka Allah akan bukakan untuknya satu pintu menuju surga. sini dilihatkan oleh ke dalam soal Iman dari Abu Darda Al-Haisami di Majmu Zawaid mengatakan di sanatnya ada Utsman bin Aiman dan aku tidak belum mengetahui adanya orang yang menyebutnya. Demikian juga ada Ismail bin Saleh. Al-Albani mengatakan da'ifun jiddan. Maka sana hadis ini da'if lemah akan tapi ya, yurni anu sebenarnya bisa digantikan dengan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Darda dan yang lainnya bahasanya Nabi Alaihi Wasallam bersabda siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Allah akan mudahkan jalan menuju surga maka ilmu adalah landasan yang penting. Wa aslun kabirun fi hadal bab dan landasan yang penting dalam masalah ini. Maka tidak boleh tidak seorang hamba harus perhatian dengan ilmu. Yang dengan itu maka dia akan menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, penutup kejelekan. Maka ketika seorang hamba itu tidaklah berias dengan ilmu. Eh, berias dengan ilmu artinya kalimat ini menunjukkan eh, kalau orang itu akan nampak indah dengan ilmu. Ya, orang itu nampak indah dengan ilmu. Orang yang eh, tidak uh, ganteng dengan ilmu yang dalam dia akan jadi ganteng. Ya. Yang ganteng kok berilmu tambah ganteng. Ya. Ganteng, bodoh, pekok itu lah. <laughs> itu gantengnya hilang itu. <laughs> itu hilang semua itu. Ganteng pekok itu, ganteng dungu itu uh, hilang semua itu gantengnya, tidak manfaat. Ya. Ganteng idiot, ya. itu gantengnya hilang. Ya, maka orang itu mutahalian bil ilmi. Hmm, orang itu menjadi nampak indah, nampak mempesona dengan ilmu. Hmm, eh, dia bodoh, cacat, eh, dia secara fisik cacat, namun ilmunya luar biasa. Maka orang akan terpesona. Nah, orang akan terpesona. Padahal dia cacat, jelek. Nuh eh, orang akan terpesona. Kenapa? Karena ilmunya. Eh, Nun orang yang gantengnya, masalah, Allah. Nun pekoknya, masa Allah. Bodohnya juga masalah. Allah. Lah enggak, enggak kagum. Lah eh, enggak terpesona. Maka mutahalian bil ilmi. Orang itu akan mempesona dengan ilmu. Kecerdasan dan ilmu itu yang Eh, mempesona. <clears throat> Maka orang yang tidak memiliki ilmu, ya, tidak menghiasi dirinya dengan ilmu, maka boleh jadi masuk padanya banyak hal yang itu adalah kesesatan, bid'ah dan hawa nafsu. Ya, namun dia menyangka kalau dia berbuat baik. Aku tidak akan uh, berpanjang lebar menjelaskan hal ini akan tapi akan aku bawakan satu kisah yang terkenal diriatkan ad dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Amr bin Salam Al-Hamdani. Dia mengatakan kami duduk ya, di dekat pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum sholat subuh. Ya. ini maka murid uh, murid-muridnya Ibnu Mas'ud mereka ingin istifadah sambil nemani Ibnu Mas'ud jalan ke masjid sambil tanya-tanya dapat ilmu Caranya ya sebelum subuh sudah duduk di depan pintu rumah semua. Ya, pintu rumahnya Ibnu Mas'ud. <clears throat> Faidah kharaja jika ya, maka ini menunjukkan kesungguhan para penuntut ilmu masa silam dalam menuntut ilmu. Kita ingin memanfaatkan kesempatan-kesempatan di mana ya, seorang itu fresh, apalagi baru bangun subuh, pikirannya jernih, jalan bareng, maka ya, dia berhak untuk bisa mendapatkan banyak ilmu dari e, e, jalan bareng tadi. Yang ini tentu tidak akan mereka para murid-muridnya Ibnu Mas'ud ini tidak akan bisa sepanjang itu kecuali ya bangunnya ya lebih pagi lagi ya. Kalau dia bangunnya pas subuh ya nggak dapat. Dan jika beliau telah keluar rumah kami akan berjalan bersama beliau menemani beliau pergi ke masjid. Maka pada saat kami murid-muridnya Ibnu Mas'ud itu duduk di depan pintu rumah Ibnu Mas'ud datanglah Abu Musa al-As'ari dan bertanya apakah Abu Abdurrahman yaitu Ibnu Mas'ud telah keluar kami katakan belum akhirnya beliau pun duduk bersama kami sehingga Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya tatkala Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya kumna ilaihim jami'an kami berdiri menyambut beliau maka di sini dalil atau ini dalil bolehnya koma ila berdiri menyambut Ya, maka dalam masalah berdiri itu ada koma ila, ada, eh, ada <clears throat> koma li, ya, ada koma ala. Ada namanya koma ala. Eh, koma ala itu orang itu berdiri menghormati orang yang posisinya duduk. Orang yang dihormati dalam posisi duduk, orang yang menghormat dalam posisi berdiri. Yang ini hukumnya haram. Yang Nabi katakan adalah menyerupai tasabuh dengan E, raja-raja Romawi dan Persia yang karena alasan ini maka Nabi larang eh, imam itu sholat sambil duduk makmumnya berdiri karena Nabi nilai ini koma ala kemudian ada komali berdiri di tempat menghormati orang yang datang dan lewat dan dia tidak melakukan apa-apa eh, maka ini Eh, kata saya Nuthaimin pendapat yang dipilih oleh Nuthaimin hukumnya makro. Eh, selain ini ditinggalkan. Oleh karena itu para sahabat tidak ada yang koma li kepada Nabi. Kemudian yang ketiga adalah koma ila berdiri menyambut. Jika datang tamu, kita yang semula duduk, kemudian berdiri, kemudian menjabat tangannya, membukakan pintu untuknya, mempersilahkannya, maka itu koma ila yang ini merupakan satu hal yang dianjurkan dan diantara bentuk akhlak mulia bahkan itu diantara bentuk akhlak mulia dalam Islam kumna ila kumna ilaihi kami berdiri menyambut beliau kami semua berdiri menyambut beliau lalu Abu Musa berkata kepada Ibnu Mas'ud baik Abu Abdurrahman aku telah lihat di masjid baru saja berarti malam-malam ya, ya karena baru saja berarti ya, menjelang subuh itu ada halakoh dikir di masjid. Eh, karena ini sebelum subuh ini. Eh, ini belum subuh ini. Boleh jadi ini adan subuh. Ini. Kata Abu Musa, aku men, aku telah melihat baru saja. Berarti eh, di waktu sahur itu Ya. Kan. baru saja di masjid satu perkara yang eh, aku ingkari, aku anggap aneh, namun aku tidaklah lihat walhamdulillah kecuali kebaikan. Apa itu kata Ibnu Mas'ud? Kata Abu Musa, e, jika engkau hidup lebih lama, engkau akan melihatnya. Artinya jika kita jalan sampai masjid, nanti akan lihat. Iya. Kalau itu fil masjid, aku lihat di masjid ada sejumlah orang yang membuat lingkaran mereka pada duduk menunggu sholat, nah, menunggu sholat, menunggu sholat subuh. Kan sholat subuh ini ya, ceritanya, itu menunggu sholat subuh sambil menunggu sholat subuh Fi halakatin di setiap lingkaran ada seseorang di tangannya ada kerikil. Ya, pemimpin halak akan mengatakan bertakbirlah seratus kali, maka mereka pun bertakbir. Bertahlilah seratus kali, mereka pun bertakbir. Bertasbihlah seratus kali, mereka akan bertasbih. Ibnu Mas'ud bertanya, apa yang kau katakan? Komentar apa yang kau berikan pada mereka? Mereka, aku tidak ngomong apapun kata Abu Musa. Menunggu pendapatmu, ya, menunggu putusanmu. Ini menunjukkan Eh, bahasanya Ibnu Mas'ud lebih berilmu daripada Abu Musa al-As'ari. Ya, lebih berilmu dari Abu Musa al-As'ari sehingga eh, ya, beliau uh, ya, beliau ingin beliau menunggu komentarnya Ibnu Mas'ud. Meskipun dia juga orang yang berilmu, namun dia punya dua sisi. Dari satu sisi ini kayaknya baik, ya, namun aneh juga, eh, namun ada yang bermasalah, ada yang mengganjal. Ya, maka ini menunjukkan uh, bahasanya Ibnu Mas'ud lebih berilmu daripada Abu Musa al-As'ari. Uh, sehingga beliau menunggu komentar Ibnu Mas'ud. Uh, dan di sini terdapat adab uh, dalam dalam dunia komentar dan uh, komentar ya, menunggu komentar orang yang lebih berilmu tentang satu bidang ketika bersama kita orang yang e, orang yang lebih menguasai bidang tersebut maka sikap yang baik adalah menunggu dan meminta dia komentar ya, terhadap sesuatu. Kalau maka, e, maka Ibnu Mas'ud mengatakan tidakkah kau perintahkan mereka supaya mereka menghitung kejelekan-kejelekan mereka dan kau jamin bagi mereka bahasa tidak satu amal kebaikan mereka yang hilang semua mada kemudian beliau berjalan dan kami pun berjalan bersama beliau sampai akhirnya kemudian Ibnu Mas'ud sampai di masjid dan di masjid di Kufah. Eh, kemudian beliau menjumpai mendatangi halakah tersebut salah satu halakah dan beliau berdiri di dekat mereka. Nah, kemudian setelah berdiri di depan mereka beliau mengatakan apa apa ini yang aku lihat kalian lakukan. Maka mereka adalah orang yang mengenal Ibnu Mas'ud dan ilmunya maka mereka mengatakan wahai ya namun kok Abu Abdullah ya? Harusnya ya Aba Abdurrahman. Ini adalah kirkil yang kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Ibnu Mas'ud mengatakan hitunglah ya, dan ingat-ingatlah amal jelekmu dan aku akan jamin tidak akan ada yang hilang dari amal kebaikanmu sedikit pun. Wahai hakum ya umat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad betapa cepat kebinasaan kalian. Ini sahabat Nabi kalian masih banyak. Ini pakaian Nabi belum rusak. Eh, piring-piring Nabi, bencana Nabi pun belum pecah. Demi eh, Allah dat yang jiwa kau ada di tangannya, sungguh kalian berada di atas agama yang lebih baik daripada agama Muhammad atau kalian membuka pintu kesesatan. Eh, maka bid'ah itu ini itu uh, pilihannya dua ini. Jika orang itu ketika orang itu melakukan bid'ah dan dia merasa kalau inilah sesuatu yang lebih baik, inilah yang lebih baik daripada yang Nabi lakukan, maka ini kekafiran. Atau membuka pintu kesesatan yaitu bid'ah yang tidak sampai derajat kekafiran. Mereka mengatakan, Wallahi wahai Abu Abdurrahman, kami tidaklah menginginkan kebaikan. Tidaklah menginginkan, menginginkan kecuali kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan perkataan yang patut dicatat dengan tinta emas, wa kami muridinil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang itu menginginkan kebaikan dan dia tidak mendapatkan kebaikan yang dia harapkan. Ya. Maka itu jika demikian tidaklah mendapatkan kebaikan kecuali orang yang mengetahui kebaikan. Ilaman arfa al ilma kecuali orang yang punya ilmu, kecuali orang yang mengetahui kebenaran, kecuali orang yang mengetahui sunnah. Terdapat dalam uh, dari Ibnu Mas'ud sendiri yang dia Imam Ahmad dalam musnadnya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajari mafatih al khair Ya, kunci-kunci kebaikan ya, kemudian penutup eh, penutup penutupnya dan ya, jamiknya ya, kalimat-kalimat ringkasnya yang mengandung semua eh, kebaikan yang ya, mengandung kebaikan. Oleh karena itu jika Anda ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, maka pelajarilah mafatihul khair, pembuka kebaikan, wajawami al khair, ya, pengumpul kebaikan dan penutup kebaikan yang itu adalah e, tiga hal tersebut adalah kandungan dari ya, perkataan Al Khair pemimpin kebaikan dan teladan seluruh makhluk Muhammad bin Abdullah Shallallahu Wasallamuhu alaihi Kemudian poin yang keempat adalah perhatian dengan amal-amal yang wajib. Amal-amal yang fardu dan yang wajib. Ya, dan yang benar fardu sama wajib ya, maknanya sama. Dan ini pendapat jumhurul ulama beda dengan Hanafiyah yang membedakan isti, makna uh, pengertian fardu dan wajib. Kalau sesuatu itu ditetapkan berdasarkan dalil uh, qat'i, dalil mutawatir, yaitu Al-Quran atau hadis mutawatir, maka disebut fardu. Sesuatu yang harus dikerjakan dan dia berdasarkan hadis ahad, ya, maka disebut wajib. Namun meskipun sama saja, sama-sama jika ditinggalkan dosa. Maka perhatian dengan amal yang fardu dan yang wajib dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya dan merealisasi merealisasikannya. Karena perhatian dengan amal yang fardu dan perhatian dengannya dan menjaganya akan membukakan untuk Anda pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu albir kebaikan. Satu akan terbuka satu hal yang tidak terbayang pada pikiran Anda dan tidak pernah berputar dalam imajinasi Anda. Dan dalil untuk hal ini dan dalilnya sangat banyak. Lakin tazi'u akan tapi aku cukupkan dengan menyebutkan sebagian dalilnya. Terdapat dalam Sahih Bukhari dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan pada satu malam tiba-tiba Nabi bangun dari tidurnya. Saat bangun dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dalam yang lain subhanallah. e, fitnah apa yang Allah turunkan pada malam ini? Dan e, eh, e, eh, perbendaran-perbendaran apa yang Allah buka pada malam ini? Lahir, perhatikanlah. baik pembaca, fitanun nazalat. Terdapat banyak cobaan yang turun. Namun di sisi yang lain ada abu-abu khuzainil khairin futihah ada pintu-pintu perbenaran kebaikan yang dibuka. Lalu ya, ketika terjadi banyak fitnah dan kerusuhan ya, dan pertikaian, maka apa yang Nabi ajarkan? Maka apa yang Nabi arahkan? Ya, jawabannya ada di kalimat selanjutnya. Man suahibul suwahibul hujurat yusallina. Siapakah yang mau uh, siapakah yang bisa membangunkan uh, sahibil hujurat itu istri-istri Nabi uh, yusallina supaya mereka sholat maka apa yang Nabi arahkan kerjakan sholat sehingga jika bisa kita simpulkan dari hadis ini jika kita jika anda ingin untuk jaga diri dari fitnah jaga diri terjaga dari berbagai macam kerusuhan dan ini anda menginginkan pintu-pintu kebaikan, wadurubul khair, jalan-jalan kebaikan dan kunci-kunci kebaikan, fahiyah fi sholati. Maka itu semua ada dalam sholat. Walau ala dan uh, boleh jadi di sini uh, mengingatkan kita apa yang rutin Nabi kerjakan saat masuk masjid. Yang ada dalam hadis, yang ada dalam Sahih Muslim dari Abu Usaid atau Abi Humaid Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika masuk masjid maka beliau mengucapkan Ya Allah buka kalah untukku pintu rahmat, rahmatmu. Jika keluar dari masjid beliau katakan Ya Allah aku meminta karuniamu. Ya, kenapa keluar masjid itu meminta karunia Allah? Karena di luar masjid itu tempat cari rezeki dan rezeki adalah karunia Allah. Ya, maka hal ini mengisyaratkan tidak bolehnya berdagang di masjid. Ya, Wallahu alam ini mengisyaratkan tidak boleh berdagang di masjid karena rezeki itu di luar masjid. Ya, rezeki itu di luar masjid. Ya, maka meminta rezeki, anugerah berupa rezeki, nah itu doa untuk keluar masjid. Ya. Ya, sedangkan di masjid adalah letak untuk amal-amal sholat yang mendatangkan rahmat Allah. Maka kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain, bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Fal ikbal ala salat, maka perhatian dengan salat dan mengerjakan salat adalah membuka pintu rahmat. Wa ada uhatamatan dan melaksanakan salat secara sempurna dan sempurna setelah itu uh, sehingga selesai dengan sempurna itu membuka pintu rezeki. Maka ini satu uh, uh, istimbat yang bagus dari Syekh Abdul Razak berkaitan dengan doa nah, masuk masjid dan keluar masjid. Doa masuk masjid dan orang mau masuk masjid mau sholat. Ya, keluar masjid mau cari duit. Eh, mau ke, mau sholat Allah maftah li ababa rahmatik. Mau cari duit Allah maftah li ababa fadlik. Nah, maka ini menunjukkan bahasanya mengerjakan sholat itu adalah membuka pintu kasih sayang Allah. Dan kemudian sholatnya beres, nah ini membuka pintu duit. Nah, itu membuka pintu rezeki. Pakai fayuridu nafsihi man yanamu anis sholati. Eh, ya, maka bagaimanakah eh, orang eh, Orang yang ingin terbuka baginya pintu-pintu kebaikan namun malah tidur dan tidak sholat. Dan orang yang kepalanya itu di, sangat berat untuk mengerjakan sholat, bagaimanakah dia berkeinginan agar terbuka untuknya pintu-pintu kebaikan. Dan dalam masalah ini terdapat uh, hadis yang sangat banyak, di antaranya adalah hadis yang diatkan oleh di dalam jamiknya dari Abu Darda dan Abu Dhar Radul anhuma dari Rasulullah SAW. alaihi eh, <clears throat> Anilah azza wajal ya, dari Allah azza wajal hadis kutsi ya, Allah berfirman ibnu Adam wahai manusia irka'li min awalin nahar arba raka'atin akfika akhirahu wahai anak Adam ya, salatlah karenaku di awal siang di awal pagi empat rakaat aku akan cukupi kebutuhanmu di akhir ya, siang. Diatkan oleh Tirmidhi dari Abu Darda dan Abu Dar, Tirmidhi mengatakan Hasan Gharib dinilai sahih oleh Al Albani. Warau dan hadis itu juga oleh Imam Ahmad Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Nuaim bin Hamar Al ghidfani Maka kesimpulannya hadis adalah sahih dan valid dan renungkanlah wahai pembaca, wahai anak Adam, ya, Salatlah karenaku di awal pagi sebanyak empat rakaat. Maka Allah Jalla wa'ala tidak membutuhkan rakaat yang kita kerjakan. Allah tidak membutuhkan sujud kita. Akan tapi ini adalah pintu kebaikan. Dan ini adalah membuka pintu kebaikan untuk Anda. Oleh karena itu, maka Rabbul Alamin, maka Allah mengajak Anda untuk membukanya. Nah, apa itu empat rokaat di awal pagi, ya, sebagian orang memahami itu adalah sholat duha. Namun di sini dikutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau katakan hadhil arba' indi hiyal fajru wa sunnatuha. Empat rokat ini menurutku adalah sholat subuh dan qobliyah subuh. Ya, empat rokat ini kata Syekhul Islam adalah qobliyah subuh ditambah sholat subuh. Demikian dikutip oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Yakni artinya yang dimaksud adalah uh, salat rawatib qobliyah subuh ditambah faridatul fajar ya, salat subuh yang Anda kerjakan di awal pagi. Kemudian dengan itu maka Anda akan mendapatkan kebaikan yang merata dan pembukaan dan kemudahan yang besar. Allah akan cukupkan kebutuhan kebutuhan kita. Fakam yu'ramu minal khair, maka betapa banyak orang itu tercegah, tercegah dari kebaikan orang yang tidur sehingga tidak sholat subuh. Indah mayakum pada saat dia bangun, maka sebagaimana dalam hadis, khobizam nafsi, ini, uh, jiwanya buruk, Jiwa eh, buruk itu ya, bahasa bebasnya tidak happy, tidak fresh, ini, kaslan dan malas. Khubisun nafsu membahas tentang masalah kondisi jiwa, kaslan, kondisi fisik. Artinya ughliqat lah, ditutuplah pintu-pintu kebaikan darinya. Ya, sudah di dihalangilah pintu-pintu rezeki. Padahal awal hari yaitu awal pagi adalah pondasi rezeki dan kendalinya. Wawa dan di, di awal lah turunlah rezeki dan turunlah keberkahan. Oleh karena itu ada satu ulama salaf yang mengatakan iya, waktu atau hari itu seperti unta. Jika Anda bisa mengendalikan iya, awal pagi tapi akhir akhiruhu maka akhir pagi yaitu sore itu akan mengikutimu Artinya siapa yang tidak bisa mengendalikan awal paginya dengan mengerjakan sholat, maka apa yang akan dia tunggu di akhir di sisa harinya? Oleh karena itu maka di antara eh, oleh karena itu di, eh, di antara landasan penting untuk terbukanya pintu kebaikan atas dirimu dan orang lain adalah menjaga hal-hal yang wajib, hal-hal yang fardu dan hal-hal yang wajib dan yang paling terdepan, hal-hal yang wajib yang paling terdepan adalah sholat. Perhatikan juga, ya, Fifati Abu Abil Khair untuk membuka pintu-pintu kebaikan bagi Anda dengan berpuasa. Memindalika ya, diantaranya adalah hadis yang agung yang Nabi sabdakan di hadis tersebut, di malam pertama Ramadan dibukalah pintu-pintu surga, digemboklah pintu-pintu neraka, dan diikatlah setan. Dan ada malaikat yang menyeru ya baghiyal khair akbil. Wahai pencari kebaikan, mari datang. Wahai pencari kejelekan, amsik, berhentilah. Hentikalah maksiatmu. Maka ibadah dan e, amal yang wajib ditambah e, diiringi dengan perhatian dengan amal yang wajib dan rutin menjaga, e, melakukannya adalah min akbaril aun. Alat bantu yang sangat penting supaya Anda menjadi kunci kebaikan untuk diri Anda sendiri, dan kunci kebaikan, pembuka kebaikan untuk orang lain. Kemudian mujahadatun nafsi alal bukti anil azam melawan diri sendiri supaya bisa terjauh dari dosa. Minal di antara perkara ya, yang dengannya seorang hamba akan jadi e, kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan adalah melawan diri sendiri supaya terjaga dan jauh dari dosa dan menjauhi sumber-sumber perbuatan yang haram dan maksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Diat Imam Ahmad dalam musnadnya dari An-Nawas bin Sam'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan siratan mustaqimah jalan yang lurus." Maka di pinggiran jalan, di dua pinggiran jalan yaitu sisi kanan dan kirinya ya, terdapat pintu-pintu dan pintu-pintu tersebut memiliki e, suturun tirai yang dijulurkan. Artinya tidak tergembok. Dia cuma pintu, namun tidak ada pintunya, tidak ada daunnya. Ya, itu cuma diberi tirai saja. Di awal jalan terdapat penyeru, wahai hamba-hamba Allah masuklah ke jalan dan janganlah kalian belok. Nah, di tengah jalan atau di atas jalan terdapat penyeru Wahai hamba Allah janganlah engkau buka pintu itu Karena jika engkau membukanya engkau akan memasukinya Kemudian Allah jelaskan hal tersebut dengan Allah katakan Adapun jalan yang lurus adalah Islam Wasurani dan eh, dan eh, dua pagar eh, yang dimaksud dengan pagar yang ada di jalan adalah batasan-batasan Allah. Sedangkan pintu-pintu yang adanya tirai yang terjulur, maka itu adalah hal-hal yang Allah haramkan. Adapun yang memanggil, yang memanggil di awal jalan, maka dia adalah Al-Quran. Sedangkan yang memanggil di tengah jalan atau di atas jalan, maka itu adalah juru nasihat Allah yang Allah letakkan dalam hati setiap muslim. Yeah. Wahabi maka ini ada di antara nikmat Allah atas setiap muslim Allah jadikan di hatinya ada juru nasihat. Pada saat jiwanya itu menginginkan untuk membuka pintu hal yang haram atau memasuki uh, salah satu dari jendela-jendela kebatilan, maka juru nasihat tadi akan melarangnya dan mengatakan, "Wahai hamba Allah, jangan kau buka pintu itu. Jika engkau membukanya, engkau akan masukinya." Maka siapa yang ingin agar dirinya menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan maka maka adalah dia sadari berdasarkan hadis di atas bahasanya dia berjalan di atas jalan yang lurus yang jalan lurus ini akan mengantarkan orangnya ke surga penuh dengan kenikmatan namun di dua sisi jalan ini ada banyak pintu di sebelah kanan dan di sebelah kiri dan satu hal yang menarik dan dicermati pintu-pintu tersebut tidak digembok tidak memiliki kunci namun dia cuma ditutupi oleh korden Eh, wahya abwabun dan itu adalah pintu-pintu yang mengantarkan pada perbuatan yang haram. Artinya apa? Untuk berbuat maksiat itu gampang. Enggak eh, perlu dobrak pintu, nah, gitu kan? Enggak perlu cari gembok, enggak, perlu cari ini, enggak perlu eh, melakukan aktivitas aktivitas membuka karena dia sudah terbuka. Dia cuma tirai. Maka maksiat itu gampang. Eh, berbuat maksiat itu mudah. Dan satu hal yang maklum bahasanya pintu yang yang cuma ada tirainya, tanpa ada daun pintunya, maka orang yang memasukinya itu tidak membutuhkan waktu. Tidak perlu banyak waktu. walau Walajudan dan tidak perlu susah payah. Bahkan dia cukup sekedar menyentuh tirai tersebut dengan pundaknya dan dia pun akan segera masuk. Lain halnya dengan pintu yang tergembok, maka butuh pintu, eh, maka butuh kunci. Setelah kunci butuh mu'alajah. Mu'alajahnya oh, cekrek-cekrek. Ya, maka perlu cari kunci. Setelah itu perlu melakukan aktivitas membuka. Dan ini tentu menyita waktu. Adapun pintu yang cuma ada tirainya, maka seorang itu akan cepat memasukinya Fa'anta maka anda sedang berjalan di atas jalan yang lurus dan di di dua sisi jalan tersebut terdapat banyak pintu yang akan memasukkan orang ke dalam hal yang haram dan pintu tersebut tidak tergembok dia cuma ya, berisi tirai maka menjadi kewajiban seorang manusia jika dia ingin menjadi kunci pembuka kebaikan hendaklah dia waspada betul-betul waspada dari pintu-pintu ke, eh, kejelekan yang ada di sebelah kanan dan kiri ya, jalan ini dan jika dia ya, maka jika dia masuki salah satu dari pintu tersebut maka akan terbuka untuk dirinya pertama kali adalah pintu kejelekan kemudian dengan itu dia akan membuka pintu kejelekan untuk orang lain kenapa karena jiwa manusia karena manusia punya punya kejiwaan punya hukum psikologi punya kaidah psikologi jika jiwa manusia itu, jika seorang itu masuk ke dalam hal yang haram, kemudian dia telah kokoh dalam hal yang haram, dia telah menjadi penggemar hal yang haram, maka uh, tamakana minha al haram, perbuatan yang haram itu demikian kokoh, bercokol kuat dalam dirinya, dalam hatinya, maka dia tidak ingin sendirian dalam hal yang haram. Eh, dia ingin berbagi dengan orang lain eh, dalam hal yang haram. Maka orang kalau infak untuk orang lain itu infak duit untuk orang lain sulit. Infak rokok itu gampang. Nah, itu lihat para perokok itu infak rokok itu gampang. Nah, infak duit sulit, infak ke masjid sulit, infak rokok gampang. Nah, maka dia ingin berbagi hal yang haram dengan orang lain. Maka dia berubah dari pelaku perbuatannya haram menjadi pengajak orang lain untuk melakukan hal yang haram dan memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang haram. Inilah sifat ahlul batil. Inilah sifat orang yang mengajak pada kesesatan dan orang-orang fasik dan ini sifat yang dimiliki oleh orang fasik di setiap waktu dan di setiap masa. Ya. Maka pada awalnya dia e, telapak kakinya menginjak ahli yang haram. Kemudian dia masuk ke memasuki ahli yang haram tadi dari pintunya. Kemudian jadilah dia dai maka makna ini telah disampaikan oleh Al-Khalifah Ar-Rasid Utsman Ibn Affan radhiallahu anhu. Beliau mengatakan wadatiz lauzanan nisa kulluhun. Seorang pelacur itu bercita-cita agar semua manusia jadi semua wanita jadi pelacur seperti dirinya. Ya, disampaikan oleh Ibn Taimiyah di Istiqomah demikian juga dibawakan oleh Ibn Taimiyah di kitabnya Al-Amr bil Ma'ruf an Nahi Anil Munkar. Maka siapa yang masuk ke dalam hal yang haram kemudian dia memasukinya, ya, maka dia tidak ingin sendirian dalam hal yang haram. Maka mulailah dirinya tantalik min kauniha fa'ilatan berangkat dari semula status pelaku perbuatan yang haram kemudian menjadi pengajak pada perbuatan yang haram. Maka dengan demikian, maka jadilah orang itu pembuka kejelekan dan penutup jalan-jalan kebaikan. Ya, demikian yang kita pada kesempatan sore hari ini. Allahumma alim nama yang fa'ala wa fa'ala bima alam tanawa azidna ilmu wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Baru da'wanan alhamdulillahi rabbil alami. Subhanaka Allahumma. Tabihamdika asyadu la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.